وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا Dan saya berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Dan dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Karena kita memiliki banyak dosa dan dosa itu mengantarkan kita kepada musibah-musibah dan kepada keburukan-keburukan yang kita tidak suka dengan hal itu. maka kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah melindungi kita dari segala itu. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh Tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia Kalau ada satu orang mendapatkan petunjuk dari Allah Lalu berkumpul seluruh umat manusia untuk menyesatkan dia dia tidak akan beranjak dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini karena salah mendatangi kajian atau salah memilih teman dan berkawan, maka kalau didatangkan seribu kiai, sejuta ustadz untuk mengembalikan dia dari kesesatannya menuju ke cahaya Allah, dia tidak akan bisa melakukan itu. Allah berfirman kepada Rasulnya. Rasul adalah makhluk yang paling Allah cintai. Allah mengatakan, Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Engkau tidak akan dapat memberikan taufik kepada orang yang engkau sayangi. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka tatkala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim tolong dihayati kita ini benar-benar membutuhkan hidayah dan bimbingan Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang pantas untuk mendapatkan pengabdian kita, ibadah kita, doa kita, permohonan kita kecuali Allah Jalla Jalaluh. Dia Esa la syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah Jalla Jalaluh. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah segala kepemilikan, kita ini mungkin berpikir memiliki sesuatu. Tapi sebenarnya itu bukan milik kita. Milik Allah semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil Milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Walahul hamd. Dan bagi Allah segala pujian. Terkadang kita ini mengharap pujian manusia. Ingin disanjung oleh sebagian orang. Karena ketampanannya, karena kegagahannya, karena ilmunya, karena kepiawaiannya, atau yang satu karena kecantikannya. Coba kita berpikir. Tuh, kecantikan siapa yang kasih? Teka ada seorang bangga dengan dirinya sombong dan minta dipuji oleh manusia. Allah kalau mau bikin dia pulang dari masjid tabrakan mukanya Jatuh habis itu aja. Karena semuanya milik Allah. Maka lahul ham Dialah yang berhak dipuji. Dialah yang pantas disanjung. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Jalla Jalaluh berkuasa untuk berbuat apa saja. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dan saya bersaksi bahawa Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Beliau hamba. Allah menyebutnya subhanalladzi asra bi abdihi. Hamba Allah Nabi kita. Dan beliau bangga dengan sebutan hamba Allah. Wa rasuluh dan dia adalah utusan Allah. Kita semua ini orang Islam ya. Nah, apa konsekuensi kita mengatakan Muhammad Rasulullah? Anak kasih dua hadiah. Baik. Kita ini ngaku umatnya Nabi Muhammad. Empat konsekuensinya. Kalau jawab dua nggak dapat hadiah. Jamaah. Mengikuti apa yang diperintahkan. Meninggalkan apa yang dilarang. Menyukai apa yang disukai. Terus Kalau enggak empat enggak dapat hadiah kita sepakat sudah jemaah. Marah apabila ada yang menghina Rasulullah SAW. Iya, jawabannya benar tapi bukan untuk pertanyaan ini. Anak kasih satu adanya. Nah, Fabel Empat konsekuensi kita mengatakan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah. Nah, Fabel beribadah sesuai dengan perintahkan Rasul SAW. Jamaah aja tuh. Tidak beramal yang tidak dicontohkan Rasul. Sama yang pertama sama tuh. Tuh ya kayaknya kasih lah antum udah dapat. tuh kirim ke sana itu jemaah. Yang pertama, catat tuh. Nah, Konsekuensi kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam taatuhu fima amar. Yang pertama sebelum itu tasdiquhu fima ma'akhbar. Membenarkan semua informasi yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa aja Nabi menyampaikan kita percaya. Mau masuk akal kita, nggak masuk akal kita. Mau semua manusia mengatakan nggak benar tuh. Tapi kalau kita yakin ini ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita percaya. Sebagai contoh, selalu kita harus ingat bahwa semua informasi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin buat akal kita nggak nyampe. Terkadang orang mengatakan nggak logis. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ida al ina, wa ida al dubabu fi ina'i ahadikum, falyakumis." Kata Rasulullah Sallallahu kalau lalat itu masuk ke tempat minum kalian, tempat makan kalian, kata Rasul, suruh celupin. Terus buang. Celupin, buang. Bukan dicelupin terus antum untal itu. Itu dibuang. Kata Rasul SAW, فَإِنَّ fi إِحْدَى جَنَاهِهَا wa fil ukhra syifa. Kata Rasul SAW, di satu sayapnya lalat itu ada penyakit, di satunya ada penawarnya. Percaya antum. Lalat jemaah, banyak bakterinya dari tempat sampah, terbang kemana-mana, masuk ke tempat minum kita, dicelup, terus itu bersih. Ya, Bismillah, anda minum dulu. Sebagian dokter di Mesir, ketika baca hadis itu nggak masuk akal. Secara medis nggak bisa. Itu lalat kotor banyak bakterinya masuk ke tempat makan kita, minum kita. Boleh kita minum? Enggak. Yang namanya ilmu kedokteran ini ilmu itu apa istilahnya? Berubah terus. Ada penemuan dokter fulan yang dulunya bilang A nanti bilang B terus. Alat-alat kedokteran, alat-alat medis juga semakin canggih. Akhirnya mereka mengadakan penelitian Ternyata benar. Kata mereka itu lalat ada racunnya. Ketika dicelup penawarnya dia lepaskan. Kemudian diangkat. Sehat tuh jamaah. Akhirnya dokter-dokter oh begitu kita percaya sekarang. Percaya sama nabi apa percaya sama penelitian? Sama penelitian. Kalau kita percaya ini sabda Rasul SAW. Yakin tuh sabda Rasul SAW. Pasti benar. Nabi ini dapat wahyu dari Allah yang menciptakan lalat. Allah itu menciptakan lalat. Anda kata seluruh umat di dunia ini berkumpul untuk menciptakan lalat satu. Seluruhnya kumpul untuk menciptakan lalat. Jangan yang besar-besar, jangan menciptakan sapi lah. Mungkin terlalu besar. Menciptakan lalat kecil. Atau yang lebih kecil apa? Apa? Kuman, janganlah susah dilihat tuh kuman tuh. Tumo. Nah, tumo itu apa? Kutu rambut tuh. Antum lihat tuh. Datang ke orang paling pintar. Ente bikinkan ini. Anak kasih 10 miliar. Yang kecil jangan besar-besar. Suruh bikin tuh. Bisa jalan dia ya. Masya Allah. Bisa makan. nggak bakal bisa manusia. Maka tatkala Rasul mendapatkan wahyu dari Allah dan beliau sampaikan kepada kita, sami'na wa Anak percaya tuh. Nabi nyampaikan anak percaya. Tidak boleh kita menolak informasi. Kalau kita mengaku umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, taati perintahnya. Kalau ada perintah dari Nabi, nggak usah banyak tanya. Seperti perintah dari bos atasan kita. Kalau komandan panggil anak buahnya, Joko, siap dan siap. Nabi perintahkan siap, bismillah. Semampu kita. Dilarang yang ketiga istimab istinabu manaha anhu wazajar. Meninggalkan apa yang dilarang sama Nabi SAW. Nabi melarang tinggalkan. Dan yang keempat wa an la yu'badallah illa bima syara'. Dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Gimana Nabi sholat? Seperti itu kita sholat. Gimana Nabi berzikir? Seperti itu kita berzikir. Gimana Nabi berhaji? Seperti itu kita berhaji. Mana syariatnya Rasulullah SAW? Seperti itu kita beribadah. Jangan sholat. Allah. Subhanallah jamaah. Kita tanya syariatnya siapa tuh? Ya enggak, anak kalau begini tuh enak gitu kan. <laughs> Oh, enggak bisa nih ibadah ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, salu kamara itu muni usolli." Mau sholat seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Jangan sakarpe dewi. Enggak. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Ikuti gimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam puasa gitu. Bagaimana beliau berhaji seperti itu. Kalau mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Semua syariat-syariat kita ini di Indonesia kan sebelum datang Islam Orang-orang Buddha, Hindu seperti itu. Macam-macam agama mereka. Ketika masuk Islam, ingat dengan firman Allah. Udhulu fisilmi kafah. Masuklah kepada Islam. Kafah itu apa bahasa Jawanya? Hah? Kabeh. Sak kabehane Islam. songoti Islam. Rambuti Islam. Bajunya islami. Semua. Makannya jangan pakai tangan kiri. Ada syaitan. Tangan kanan. Minumnya pakai tangan kanan. Subhanallah. Sebagian orang makan tangan kanan, minum tangan. Apa seperti itu Nabi Muhammad SAW? Bukan. Masyarul ikhwah. Semoga salawat bersambung untuk Rasul dan para sahabatnya dan orang-orang yang beliau cintai. Amma ba'd. Yang pertama saya berterima kasih kepada takmir Masjid Jami Baitul Hakim ya. Mudah-mudahan menjadi Baitul Hakim rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh hikmah dan orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang datang untuk menegakkan agama Allah dalam dirinya dan untuk menjadi seorang muslim yang kafah. Kemudian saya berterima kasih kepada seluruh panitia, yang telah mengkondisikan semuanya sehingga saya bisa berada di tempat antum sekarang ini. Apa tema kita hari ini? Hanyut bersama Ibnu Mas'ud. Di surat Al-An'am. Tatkala Allah menceritakan tentang para nabi. Allah cerita sama nabi-nabi dari Nuh, terus nanti Nabi Hud, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, terus kalau Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Allah sering cerita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Al-Qur'anul Karim tentang kisah Nabi Nuh, tentang kisah Nabi Hud, tentang kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, nabi-nabi. Banyak sekali Allah ceritakan. Untuk apa? Fabihudahu muqtadi. Kau ikutilah petunjuk mereka. Ini perintah Allah kepada nabinya. Maka kita sekarang akan bercerita tentang sahabat-sahabat Nabi. Tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdurrahman Al-Hudhali Al-Makki Al-Muhajiri Al-Badri radhiyallahu taala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia berasal dari kota yang jauh dari Mekah kemudian dia datang ke kota Mekah di situ beliau bekerja mengembala kambing ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diutus Abdullah bin Mas'ud bercerita kuntu ar'a ghanaman li Uqbah ibn Abi Mu'ayyib Aku dulu menjadi pengembala kambing Uqbah ibn Abi Mu'ayyad. Famar bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Kemudian ketika aku mengembala kambing itu lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Faqala ya gulam, hal min laban? Wahai bocah, ada enggak susu? Susu kambing. Qala qultu na'am. Ada susunya. Walakinni mu'taman. Lihat nih. Seorang yang masih musyrik. Belum masuk Islam Ibnu Mas'ud. Dia ketika ditanya, ada susu, ada susu. Tapi aku orang yang dikasih amanah. Ini bukan milikku. Aku dikasih amanah untuk jaga nih kambing. Jadi aku gak bisa ngasih kau susu atau gimana. Ini amanah. Apa kata Rasul SAW? Kala fahal min syatin lam yanzu alaiha al-fahl. Ada enggak kambing-kambing betina yang belum kawin tuh, yang masih perawan? Fa'ataituhu bisyatin. Dibawa sama Ibnu Mas'ud nih, kambing yang belum kawin. Kambing itu tidak akan keluar susu kecuali kalau sudah hamil punya anak. Tapi kalau belum nggak bisa. Dibawa kambing yang belum kawin. Famasaha dhar'aha fanazala laban. Itu diusap sama Rasul SAW. Susunya langsung keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Fahalabahu fi ina'in fashariba wasaqa Abu Bakar. Sudah dia ambil, dia minum kemudian dikasih ke Abu Bakar. Thumma qala lidh iqlis. Lalu Nabi mengatakan kepada apa istilahnya kalau susunya kambing itu? kantong susunya itu. Kan ketika ada susunya langsung berat gitu kan. Ketika selesai diperas, selesai diminum, Nabi mengatakan balik kau. fakolas Tahu-tahu bisa balik. tuh Kalau cuma itu ba'da dhalik. Ini Ibnu Mas'ud melihat kejadian itu sudah mulai terbetik di hatinya nih ada sesuatu nih di orang ini. itu ataituhu ba'da dzalik. Kemudian dia datang kepada Rasul SAW. Fakultu ya Rasulullah, alimni min hadal qaul ya Rasulullah, ujari aku ucapan-ucapan kau ini. Maka Rasul SAW mengusap di kepalaku dan berkata, "Yarhamukallah fa innaka gulaimun muallam." Kau itu bocah yang pintar. Subhanallah. Itulah awal ihramnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Ada apa dengan Ibnu Mas'ud? Dia memiliki keutamaan yang banyak sekali. Yang kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Lau anni a'lamu anna ala al ardi ahadan ya'lamu fi kitabillahi jalla wa 'ala akthar mimma 'alam tablughuhu al-mati la rahaltu ilai." Andai kata aku tahu di muka bumi ini ada orang yang lebih pintar dari aku dalam Al-Qur'anul Karim, aku akan datang belajar sama dia. Ibnu Mas'ud bukan karena sombong. Karena dia yang menyatakan aku ini belajar amal Nabi. Beliau orang Islam yang keenam atau ketujuh yang masuk Islam. Ketika semua penduduk dunia nggak ada yang Islam kecuali lima orang, Ibnu Mas'ud jadi yang keenam masuk Islam dan bersyahadat bahwa la ilaha illallah. Beliau termasuk yang hijrah ke Habasyah. Sebelum hijrah ke kota Madinah radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi alaihi salatu membenarkan nih Bagaimana Ibnu Mas'ud? Beliau mengatakan man sarrahu an yaqra'al Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an segar seperti diturunkan, bacalah kepada Abdullah bin Mas'ud. Baca. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, "Ya Abdullah, Iqra alaiyal quran Wahai Abdullah, bacakan Al-Quran kepadaku. Heran Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Aqra'u alaika ya Rasulullah wa alaika unzil. Wahai Rasulullah, gimana aku membacakan kepadamu Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu turunkan kepadamu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi aku suka mendengarnya dari selainku. Faftataha Abdullah radhiyallahu anhu surat An-Nisa. Mulai beliau membaca Al-Qur'an dari awal surat An-Nisa. Apa awal surat An-Nisa? Anak kasih hadiah. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Terus baca oleh Abdullah bin Mas'ud sampai kepada ayat nomor 41 dan 42. Sampai kepada firman Allah, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud hasbuk cukup Abdullah bin Mas'ud cukup Abdullah bin Mas'ud memandang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melihat air matanya menetes arti ayat ini bagaimana ketika kita datangkan setiap umat itu dengan saksi-saksinya. Ketika mereka sudah ada saksi-saksinya dan kita datangkan engkau Muhammad sebagai saksi untuk semua. Subhanallah. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala Abu Musa bercerita, "Qadimtu ana wa akhi min al-Yaman." Aku datang dari Yaman bersama saudaraku ke kota Madinah. Famakasna hinan. Kita sampai di kota Madinah itu melihat Ibnu Mas'ud ini sama ibunya Keluar masuk rumah Nabi. Biasa sekali sama ibunya. Keluar masuk rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan kita sampai mengira Ibnu Mas'ud itu keluarga Nabi. Karena seringnya beliau masuk ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ini hamba rupanya tidak ganteng. Gak gagah perkasa. Kurus kecil Abdullah bin Mas'ud. Pernah suatu hari Ibnu Mas'ud itu memetikkan siwak buat Rasul SAW. Ya ini siwak kan. Pohon siwak itu namanya pohon arak. Pohon arok. Bukan arak ya. Arok itu yang biasa dipakai siwak. Dia lagi metik siwak itu. Kemudian faja'alatirri takfa'uh angin itu membuat Ibnu Mas'ud ini karena kecil ya. Ya kena angin, pohonnya itu goyang-goyang. Fadhahikal qaum. Orang-orang yang dibawa pada ngetawain Abdullah bin Mas'ud. Nah, lihat seperti itu kena angin digoyang-goyang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mimma tadhakun?" Kalian tertawa kenapa? Apa yang membuat kalian tertawa? Di sini kita lihat Rasulullah SAW. Ketika sahabatnya mulai melenceng. Berat kepada dunia, Rasul kembalikan kepada akhirat. Sudah mulai persepsi mereka kepada dunia, dikembalikan ke akhirat. Apa yang membuat kalian tertawa? Apa kata mereka? Ya Nabi Allah min diqati Sahabat mengatakan dari betisnya tuh kecil betisnya Abdullah bin Mas'ud ini. Mereka ketawa, menertawakan kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Wallazi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhud." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Demi yang jiwaku di tangannya, tu betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud." Jangan tertawa kalian. Terkadang kita melihat orang dari wajahnya, dari frisnya dari tubuhnya, jangan. Rasul mengingatkan kepada akhirat. Mungkin dia sekarang seperti itu kecil memang itu takdir dia. Tapi betisnya lebih berat ditimbangan dari Jabal Uhud. Antum tahu Jabal Uhud? Jabal Uhud itu lebarnya 3 km jamaah. Panjangnya hampir 9 km. Kita naik sama teman-teman dulu 2 jam baru sampai di ujung. Itu betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat dari Jabal itu jamaah. Subhanallah. Rasul begitu cintanya kepada para sahabat. Suatu hari Rasul saw Alaihi Wasallam dapat hadiah sutra, kiriman sutra. Ini bukan untuk dipakai dihadiahkan kepada istrinya siapa. Sahabatnya pada pegang tuh sutra. Pegang. Masya Allah. Lembut. Mereka takjub dengan kelembutan itu sutra. Nih mulai kepada ke dunia lagi. Memandang berat kepada dunia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya yang takjub dengan kain sutra itu, kata Rasul Wasallam, lamanadilu Sa'ad ibn Mu'ad fil jannah alyanu min hari. Kata Rasul Wasallam, tisunya, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad di surga itu lebih lembut dari yang kalian pegang. Subhanallah. Ingat, dunia ini bakal ditinggalkan semuanya. Itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Hudzaifah bin Yaman, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Kana aqrabun nasi hadyan wasimatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud." Orang yang paling mirip gayanya, akhlaknya, perilakunya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Subhanallah jemaah. Semoga Allah Swt memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mencontoh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hari ini kita akan mendengarkan ucapan-ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kita akan menyimak, kita berusaha untuk menghayati karena ada banyak hikmah di ucapan-ucapan Abdullah bin Mas'ud. Terkadang kita lihat di beberapa buku mereka menukil perkataan filosof Aristoteles, apalagi itu orang-orang barat, orang-orang kafir kata-kata hikmah subhanallah. Hikmah tuh ada di perkataan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka mendapatkan ilmu itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan kalamus salaf qalil Kedirul faedah. Omongannya ulama-ulama salaf itu, ulama-ulama terdahulu itu sedikit tapi banyak faedahnya. Nggak kayak kita nih. Ustadznya ngomong dua jam faedahnya cuma dua baris. Tentang lihat yang dicatat cuma dua baris. Oh, Ustaz dari tadi cuma satu lembar tadi. tadi, Salah, betul. Kalamu salaf itu qalilun kathirul faedah. Wa kalamul khalaf Afwan, kalamul salaf qalil kathir faidah. Wa kalamul khalaf kathir. Omongnya orang sekarang itu banyak. Tapi qalilul faida Faedahnya sedikit. Subhanallah jamaah. Ya kita nggak bisa nyontoh mereka. Maka paling nggak kita mendengarkan ucapan mereka. Mendengarkan kata-kata hikmah, kata-kata mutiara dari mereka. Yang pertama. Ibnu Mas'ud berkata, "La yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Fa idza akhaduhu an asagirihim halaku." Kata Ibnu Mas'ud, orang itu akan berada di atas kebaikan, di atas kebajikan selama mereka itu belajar kepada senior-senior mereka. Ibnu Mas'ud menyampaikan ini, beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah kira-kira. Beliau menyampaikan ini kepada para tabi'in. Kepada orang-orang dari kalangan tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat. Dikasih, kalian akan selalu dalam keadaan baik kalau belajarnya dari orang yang senior. Dari ulama-ulama senior yang berilmu. Kalau mereka sudah cari dari ulama-ulama junior, katanya mereka akan hancur. Ketika para sahabat ditinggalkan, Ketika para sahabat ditinggalkan, sahabat-sahabat senior Umar bin Khattab, Uthman, Ali itu ditinggalkan. Kemudian orang belajar kepada ulama-ulama yang baru, maka mereka akan hancur. Kita pun seperti itu. Kalau kita lebih mementingkan perkataan-perkataan ulama-ulama kholaf, meninggalkan perkataan-perkataan para sahabat Nabi, hancur kita. Karena mereka itu mendapatkan ilmu langsung dari Nabi. Langsung Nabi menyampaikan langsung diterima. Kemudian disampaikan kepada para tabi'in. Maka kita harus belajar sekarang ini. Mendalami ucapan-ucapan para sahabat Rasul SAW. Mereka lah senior umat ini. Mereka adalah khairul qurun. Rasul SAW mengatakan khairun nas qarni. Thumma yalunahum, thumma yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang di zamanku. Kemudian yang selanjutnya, kemudian yang selanjutnya. Itu manusia terbaik dan kepada mereka kita harus belajar. Baca antum kitab siar A'lamin Nubala. Ucapan-ucapan sahabat Nabi, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, oleh Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Kemudian perkataan beliau yang lainnya. إنها ستكون أمور مشتبهة فعليكم بالتأودة فإن يكون الرجل تابعا بالخير خير من أن يكون رأسا في الشر kata المسؤول أتياتي ini ngomong kepada para tabi'in hati-hati kalian nanti akan muncul masa di situ ada urusan-urusan yang abu-abu mustabiah dari satu sisi dipandang kayaknya halal Dipandang dari sisi satunya kayaknya haram. Mustabiah, nggak jelas. Dengar ulama mengatakan fulan mengatakan boleh, fulan mengatakan nggak boleh. Kok seperti ini? Ibnu Mas'ud mengatakan alaikum udah Kalian pelan-pelan menghadapi masalah itu. Jangan ceroboh. Jangan tergesa-gesa memberikan fatwa seenaknya ngomong ya. Kadangkala seperti sekarang fitnah-fitnah yang terjadi ada satu mendukung, satu tidak mendukung. Pelan-pelan. Beliau mengatakan seseorang itu menjadi pengikut kebaikan. Mengikut, menjadi pengikut. Jadi dia tidak mengasih fatwa. Tapi dia ikut fatwa orang. Fatwa ulama yang lainnya. Itu lebih baik daripada dia jadi komandan dalam kejahatan. Dia yang memfatwakan pertama kali. Akhirnya dia menjadi komandan dalam kejahatan itu. Hati-hati. Dalam masalah-masalah yang abu-abu kembalikan kepada para ulama. Contohnya masalah apa? Kemarin ribut, boleh enggak mengucapkan selamat Natal? Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Terus kita ini gimana? Satu mengatakan, wah boleh kata dia. Subhanallah jemaah. Ibnu Mas'ud mengatakan al-iqtisadu fi sunnah afdal minal ijtihad fil bid'ah. Kita mencukupkan diri dengan yang sunnah itu lebih baik daripada bersemangat, giat, tapi dalam urusan yang bid'ah. Kembali kepada tadi, urusan tuh mengucapkan selamat Natal. Islam adalah agama yang paling toleransi. Makanya tidak perlu ngajarin toleransi kepada Islam. Nggak perlu. Sejarah membuktikan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdampingan hidup dengan orang Yahudi. Bagaimana Umar bin Khattab ketika menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa di Palestina. Sampai hari ini jamaah orang Kristen, keturunannya orang Nasoro dari zamannya Umar bin Khattab sampai hari ini masih ada tuh di sana. Dan sampai hari ini Gereja-gereja orang Nasoro dari zamannya Umar bin Khattab menaklukkan Palestina sampai hari ini ada tuh gerejanya. Jadi kalau mau ngomong toleransi jangan diajarin umat Islam toleransi. Cuma Islam itu agama yang hak. Maka dia memiliki prinsip dalam urusan agama lakum dinukum waliyati. Kita ini benar-benar ditempa. Sebelum sholat subuh, qobliyah subuh apa yang dibaca? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Yang dibaca. dia maghrib. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Selesai tawaf. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Ketika sholat witil. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Itu untuk menanamkan dalam urusan akidah. Subhanallah. Kita kalau sedang melihat tuh ada yang abu-abu, ada yang nggak jelas. Kembalikan kepada sunnah Rasul SAW. Nabi itu berdampingan sama orang Yahudi. Tuh sahabat berdampingan dengan orang-orang Nasoro. Dan mereka hidup aman, tentram. Tidak ada satu sahabat pun yang mengucapkan selamat Natal. Tapi para sahabat menghormati mereka. Abdullah ibn Amr ibn As. Ketika budaknya motong kambing. Apa kata Abdullah? Hei, eh, tetanggaku yang Yahudi. Yang Yahudi, murid-muridnya tanya, "Ya Abu Abdurrahman, al-Yahudi? Kau mau kasih sama yang Yahudi?" Nah, Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril itu tak henti-hentinya mewasiatkan kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai aku kira tetangga itu akan dapat warisan baik tetangganya non-muslim. Jangan. Ya, urusan mustabihat yang abu-abu ini kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Sudah hati-hati. Kita kembalikan kepada ulama-ulama yang mereka lebih mengerti untuk memberikan fatwa. Dan kita ini orang awam ketika terjebak dengan urusan yang abu-abu itu. Ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا Barang siapa yang hidup setelah aku maka dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Innakum satuhditsun wa yuhdits lakum." Kalian bakalan bikin hal-hal yang baru dalam agama ini. Dan akan ada orang-orang yang bikin perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Dalam urusan ibadah ini. Fa'in ra'aitum muhdasatan. Kalau kalian melihat perkara yang baru dalam urusan agama ini. Fa'alaikum bil amril awal. Kalian kembalikan kepada yang pertama. Kepada sunnah Rasul SAW. Itu kata Nabi. Yang hidup setelah aku mati. Akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Solusinya gimana? Hati-hati, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa menfonis. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'alaiha bin nawajib. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika urusan itu banyak perselisihan maka kalian pegang sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelahku. Sunnahnya Abu Bakar. Abu Bakar ngamalkan enggak? Tidak. Oke. Umar ngamalkan enggak? Tidak. Utsman ngamalkan tidak. Ali tidak. Semuanya tidak. Maka aku tidak. Aku tidak. Nanti ini baik. Oke. sudah Daripada kita ribut. Kita kembalikan kepada yang pertama. Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Abu Bakar As-Siddiq Khalifah yang empat itu ikutin sunnah-sunnah mereka. Pegang dan gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Mas'ud juga berkata, "Ya ayuhan nas, alaikum bitta'ati wal jamaah." Wahai manusia, kalian harus taat dan kepada pemerintahan harus patuh. Fa innaha hablullah azza wa jalla allazi amara bi. Itu taat kepada pemerintah. Baik pemerintahnya zalim. Jangan berpikir, wow, satu taat tuh kalau perintahnya adil, taat, rakyatnya mampu. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bakal ada tuh pemimpin-pemimpin nanti yang qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Yang nanti pemimpin-pemimpin itu hati mereka adalah hatinya setan, badannya doang yang manusia. Nanti akan datang. Nabi masih suruh isma wa ati. Dengarkan dan taati. Maka kita harus dengarkan dan taati. Selama pemerintah kita menyuruh kepada yang ma'ruf kita taati Itulah hablullah kata Ibnu Mas'ud yang kita diperintahkan untuk bersama-sama menjaga kebersamaan. Kemudian ma takrahuna fil jama'a khairun mimma tuhibbuna minal furqah. Kebersamaan yang kalian benci itu lebih baik daripada perpisahan, perpecahan yang kalian sukai. Maka kita sebagai seorang muslim kita dengarkan dan taat kepada pemerintah kita sambil mendoakan pemerintah kita. Jangan mengatakan, wah salah ini, salah itu. Kita pun kalau naik mungkin nggak jauh lebih baik dari dia. Maka doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ibnu Mas'ud juga berkata, I'tabirun nas bi Kalian kalau mau menilai manusia, menilailah dia dengan sohib-sohibnya. Dengan teman-temannya dengan kawan-kawannya, dengan kekasih dia, sahabat karibnya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu agamanya ikut agamanya siapa? Sahabatnya. Sahabatnya sering ke masjid, diajak ke masjid dia. Melihat sahabatnya sering ikut kajian, insya Allah ikut kajian dia itu. Maka kita kalau melihat orang Lihatlah kepada temannya karena memang as-sahibu sahib. Teman itu bisa menarik baik kepada kebaikan atau kepada keburukan. Ketika kita mendapatkan teman yang buruk berusaha untuk meninggalkan dia. Kalau kita tidak ingin menjadi korban dia. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Ibnu Mas'ud berkata dalam urusan ini, dalam urusan mencari teman, mencari sohib, beliau mengatakan aktiru min zikrillah. Kalian banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala 'alaika alla tashaba ahadan illa a'anaka 'ala zikrillah. Kau kalau cari teman, carilah teman yang membantumu berzikir. Jadi cari sohib, cari kawan yang membantu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kawan main bola, bulu tangkis, apa? Oh, main musik apa lagi? Jadi pemusik lah. Kalau sudah temannya di sana mainnya di kafe-kafe, ya sudah seperti itu. Sampai anak punya sahib di Surabaya, anak punya sahib tukang minum semua. Tapi anak selamat tidak minum. Anak cuma rokokan sama dia. Subhanallah. Iya, ketika dia lulus keluar dari pondok, dia datang ke pondok cerita seperti itu. Dapat berapa tahun? Kita dengar kabar dia sudah jadi peminum, jadi preman, jadi apa-apa. Nggak bisa jamaah. Nabi Wasallam mencontohkan berteman dengan teman buruk itu seperti bersohib sama pandai besi. Itu percikan-percikan apinya tuh piar, kebakar kita. Awalnya pertama Lepas sedikit ya, nggak kena, nggak kena. Lama-lama dibakar tuh. Subhanallah, maka kita harus berhati-hati dalam masalah teman ini. Jangan meremehkan sahib Orang yang suka ke masjid kemudian berteman dengan orang yang tidak suka ke masjid. Lama-lama nggak ke masjid. Karena teman itu akan membisikin gampang lah. Kenapa anak-anak kita kok jadi perokok? Karena sohib. Karena teman. Antum lihat yang perokok dulu. Kalau punya teman perokok, ente nggak gentle, ente nggak ngerokok, ente. Ente banci gitu kan. Lama-lama digitukan kan. Iyalah, anak nyoba. Akhirnya jadi perokok. Nanti setelah rokok naik, ke ganja, naik ke sabu-sabu, habis. Maka dari awal pintunya harus ditutup jangan berteman kecuali dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud berkata, "Inni la akrahu an ara rajula farighan laisa fi amali akhirah wala dunya." Aku ini nggak suka melihat orang itu nganggur. Aku tidak suka melihat orang itu nganggur tidak ada kerjaan urusan dunia, tidak pula urusan akhirat. Nganggur. Antum lihat, orang kalau bekerja dapat hasil paling tidak urusan dunia. Maka penganggur itu seharusnya kalau dia nganggur urusan dunia, jangan nganggur urusan akhirat. Para orang tua yang pensiun jangan nganggur. Duduk di rumah Katanya orang kalau pensiun itu sebenarnya Ustaz nunggu mati. Tiap hari lihat tanggalan, coret. Kok tidak mati-mati? Nggak ada kerja. Benci Ibnu Mas'ud. Dengan orang yang nganggur. Nggak dunia, nggak akhirat. Oke, sudah pensiun, bismillah. Anak kejar akhirat sekarang. Apalagi fulus sudah dapat. Bismillah. Kejar akhirat. Di rumah duduk-duduk nggak ada kerjaan. Bersih-bersih rumah tidak, berkebun tidak, bantuin orang tua tidak, berangkat ke masjid bismillah, anak mau ngaji. Baca al quran Al Karim. Antum ketika di ruang tunggu. Di ruang tunggu itu waktu paling nikmat untuk berpikir. Nunggu dokter ya. Antrian nomor 20. Biasanya orang kalau ngantri itu hatinya gundah gulana. Masya Allah. Nomor biru. Pitu, wasik nomor pitu. Sudah bismillah, ambil Qurannya. Bismillah, dapat tiga juz. itu, Allah. Antum kalau nggak nganggur, kalau nggak di ruang tunggu tuh nggak bisa tuh satu juz habis. Tapi dengan kita nganggur kita manfaat. Ah ini anak mau cari akhirat. Daripada nganggur nungguin dokter ini. Bismillah. Makanya usahakan Alhamdulillah sekarang ini jamaah Quran itu bisa dibawa kemana-mana. Semua sudah punya gadget apa Hah? Android apalah pokoknya HP ini tablet Bismillah isi Al-Quranul Karim jangan diisi film-film nganggur dulu film Allahu Akbar lah dunia wala akhirat malah membahayakan kita tapi kalau kita Al-Quran Masya Allah capek baca pasang handsetnya dengarkan Al-Quran Insya Allah capek Al-Quran ganti ceramah Masya Allah banyak. Jangan sampai nganggur. Karena nanti di akhirat orang-orang yang bertakwa pun itu menyesali atas detik-detik yang pergi tanpa amal ibadah. Akan menyesali juga. Maka kita walaupun sudah ngaji, usahakan waktu-waktunya diisi dengan yang baik. Kalau nggak urusan dunia, urusan akhirat. Kadangkala sebagian ikhwan nganggur, cari kerjaan sana ditolak, kerjaan sini ditolak. Mungkin kita husnudzon sama Allah. Mungkin anak harus kerja akhirat dulu. Bismillah. Apa yang bisa kita lakukan untuk akhirat kita? Qala Zabid At-Ta'i. Seorang tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud. Askatatni kalimat Ibnu Mas'ud 20 sana. Ada satu perkataan Ibnu Mas'ud yang membuat aku diam selama 20 tahun. Aku berusaha untuk menjaga omonganku. Apa kata dia? Man kana kalamuhu la yuwafiqu fi'lahu fa innama yuwabbihu nafsahu. Barang siapa yang perkataannya tidak sejalan dengan perbuatannya, orang itu mencaci maki diri sendiri. Wah kalau ngomong Masya Allah. Masalah kebaikan. Masalah sholat. Masalah sedekah. Pas waktu datang kota amal. Langsung dipindah. Subhanallah. inti ngomongnya dari tadi sedekah. Sedekah. Jangan. Kita berusaha untuk menjaga jangan sampai perbuatan kita ini tidak sesuai dengan amal perbuatan kita. Sama perkataan kita. kaburomaktan maktan 'inda Allah an ma la taf'alun ya Allah ya. Merupakan dosa besar di sisi Allah tatkala kita tatkala kalian berkata apa yang tidak kalian ucapkan. Kemudian ada tempat ilmu. Ada wadah ilmu yang orang menjauhi wadah itu. Cari ilmu jauh-jauh ke barat sana. Ilmu Islam kita bicarakan. Ke Jerman, ke Sorbon, ke McGill. Kemana-mana dia cari ilmu agama ke sana. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, Iza aratumul ilma. Kalau kalian ingin ilmu, fansuril Quran. Buka tu Al-Quranul Karim. Kalau kalian mau cari ilmu, buka tu Al-Quranul Karim fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Di Al-Qur'an itu ada ilmu orang-orang terdahulu dan ada ilmu orang-orang yang akan datang. Subhanallah. Allah menceritakan di Al-Qur'an apa? Semuanya. Cerita dari mulai penciptaan Nabi Adam. Di situ kita tahu bahwa teori Darwin sudah nggak benar. Dari mana nih? Manusia yang pertama diciptakan itu siapa? Adam alaihissalam. Di mana kita membaca? Di Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira." Kata Allah Jalla Jalla di surat Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah kepada jalan yang paling lurus. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bahwa bagi mereka pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat agung. Di mana? Di Al-Quranul Karim. Maka usahakan kita sering-sering membaca Al-Quranul Karim. Jangan terbenam matahari. Kecuali kita sudah membaca Al-Quran Al Karim. Walaupun satu ayat. Baca ya, baca. Bukan hafalan. Baca. Pegang Qurannya kasih tanda. Tiap hari baca satu ayat. Antum baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alhamdulillah. Bener jemaah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena ada orang yang sepanjang tahun nggak pernah pegang Quran. Kita kasih tahu keluarga kita, buat dibaca walaupun satu satu ayat. Ada orang yang cuma baca Quran Ramadan. Nggak sedikit kita katakan, banyak. Coba baca, besoknya baca. A'udzubillahi rajin. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يا الله الحمد لله terus satu tahun berapa ayat kita baca 360 lebih ayat kita baca berapa tahun kita hatam Al-Quran ya nggak apa-apa antum jangan ketawa berapa tahun 20 tahun Enggak lah. Ya kira-kira 20 tahun. Anggap 18 tahun kita hatam Quran. Antum bayangkan. Ada yang sampai umur 60 tahun tidak pernah hatam Al-Quran. aja. Jadi jangan satu ayat ini diremehkan. Jangan. Itu modal. Mungkin hari ini satu ayat itu batas minimal. Kalau antum mau baca tiga ayat, tafadol. Tapi tiap hari jangan sampai antum tidur kecuali sudah tuh setoran. Satu ayat sudah dibaca, kasih tandanya al Qur'an Al Karim. Dan Al-Qur'an sudah mudah tadi mau pakai tablet, tapi apa atau mau beli Quran kecil dibawa selalu bismillah. Tapi jangan sampai matahari tenggelam kecuali kita sudah baca atau kita tidur kecuali sudah baca. Sakit pun tetap dalam kondisi sakit tetap capek enggak? Anak harus utangnya nah harus bayar, harus setoran. Satu ayat. Dan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalihha la aqulu alif lam mim harf. Jamaah ana izin minum dulu. Ya. Masya Allah, zakallah khair. Soalnya nggak enak sama tuh. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Tapi alif lam mim itu berapa huruf? Tiga huruf. Kita baca alif lam mim dapat berapa kebajikan? 30 jamaah. Coba kita bayangkan. Kalau kita baca alif lam mim dapat 30 ribu. Insya Allah dari pagi sampai sore kita akan baca Al-Quranul Karim. Yang jadi masalah pahalanya itu goib. Sebagian orang dikasih pahala akhirat, Ustaz bisa nggak pahalanya diambil di dunia Ustaz? Subhanallah. Man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang bangun masjid buat Allah, Allah akan bangunkan rumah kan? Orang kasih semen masjid satu. Ustaz bisa nggak pahalanya semen satu ini Ustaz? Rumah di dunia. La ilaha illallah. Kita memandang akhirat itu remeh. Padahal dunia yang remeh sebenarnya. Maka tolong itu Al-Quranul Karim disempatkan membaca walaupun satu ayat. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata tentang masa tabi'in. Beliau mengatakan, "Innakum fi zamanin kathirun ulama'uhu." Qalilun khutaba'uhu. Kalian berada di masa, di satu zaman yang ulamanya banyak. Karena para sahabat masih banyak pada waktu itu. Dan ulamanya banyak, tukang ceramahnya sedikit. Berarti ada perbedaan antara ulama dan tukang ceramah. Apa bedanya? Anak kasih hadiah. Apa bedanya ulama dan tukang ceramah? Mana jemaah? Fabel. Masya Allah. Fadl barakallahu Fiku. Kalau ulama tuh nyampaikan dengan ilmu. Kalau khutbah ya model kita nih. Pokok ceramah aja dapat di kitab ya disampaikan khutbah Jumat bismillah. Halaman berapa? Tadi sampai di ber. Ya, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Tukang ceramah, pokok nyampaikan saja. Tapi ketika ditanya nggak ada ilmunya. Dan berapa banyak sekarang tukang-tukang ceramah baik di televisi, di radio, di masjid-masjid kerjanya cuma ceramah dan ceramah itu mudah. Sekarang kalau mau ceramah itu sekolahnya di mana? Di mana, Ustaz? Ada fakultas komunikasi. Oh, dengan retorikanya apa, dengan gaya apa nggak bisa? Bisa. Nggak harus punya ilmu jadi penceramah itu. Tapi kalau ulama harus dengan ilmu. Di masa itu Ibnu Mas'ud mengatakan kalian di zaman nih masih banyak ulamanya dan sedikit tukang ceramahnya. Wasayati ba'dakum zaman akan datang satu masa kepada kalian qalilun ulama'uhu kathirun khutaba'uhu. Akan datang satu masa yang ulamanya sedikit, tukang ceramahnya yang banyak. Dan kita di masa di masa itu ada apa acara lomba pidato. Lomba pidato di TV ya, macam-macam. Di mana-mana lah ada acara pidato. Untuk latihan boleh lah, latihan ceramah boleh. Tapi nanti akan munculnya tukang ceramah, bukan ulama. Akan meluluskan tukang-tukang ceramah saja. Dan sampai ada berita subhanallah, tukang ceramah yang menginjak kepala salah satu jamaahnya. Saya lihat subhanallah. Itu hasil dari hasil dari apa? Lomba-lomba itu. Dan ulama itu dididik jamaah. Akhlaknya, adabnya, ilmunya. Para ulama itu subhanallah. Dulu para sahabat mengatakan sampai Imam Malik menceritakan barang siapa yang tidak mewariskan kepada murid-muridnya la adri bahaya. La adri itu artinya nggak tahu. Jadi ulama itu lebih sering ngomong la adri jemaah. Nggak tahu. Ketika ditanya dia ngomong nggak tahu. Tapi kalau tukang ceramah ketika ditanya takut dikatakan nggak bisa jawab. Dia akan jawab dari timur, barat. Subhanallah. Katakan la adri. Berapa seringnya anak hadir di majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Muhaddith kota Madinah. Ketika ditanya beliau mengatakan la adri, la adri. Wallahu alam, la adri. Tanyakan kepada selainku, aku nggak tahu. Tanyakan kepada yang lainnya. Subhanallah. Tuh ulama seperti itu ternyata. Lebih sering mengatakan la adri. Maka dia Ketika di masa yang sangat menakutkan sekali. Al-Haytami, apa Asuki? Ya? Dia ditanya kalau enggak salah Al-Haytami. Bagaimana hukumnya orang yang naik mimbar sedangkan dia itu tidak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Bagaimana hukumnya? Ini pada tahun pada abad ke-8 Hijriah kira-kira. 7 atau 8. Kata dia, kalau orang itu mengambil hadisnya dari kitab yang sahih, kitab yang mu'tabar, yang dijadikan rujukan nggak masalah. Dia mengambil hadisnya dari Sahih Bukhari, mengambil hadis dari Sahih Muslim, dari kitab-kitab Sahih nggak masalah dia ceramah dengan hal itu. Tapi kalau dia nggak tahu dan ngambil sembarangan itu hadis, dia mengatakan yajib ala waliil amr ayu azirahu. Wajib kata dia bagi pemerintah untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang naik mimbar sedangkan dia tidak tahu mana yang sahih dan mana yang baik. Karena ada orang yang menyampaikan hadis yang sampai diceritakan oleh seorang syekh, dia ceramah, masya Allah, jangan ditanya ceramahnya. Orang itu pada nangis dalam ceramah. Kemudian di akhir ceramahnya dia sebutkan, Rawahu Ibnul Jauzi fil maudu'at. Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam kumpulan hadis-hadis palsu. Hadisnya palsu ternyata. Tapi dia nggak tahu. Oh ini hadis bagus. Dia sampaikan. Hati-hati. Dan ingat kita benar-benar di masa yang banyak tukang ceramah dan sedikit ulamanya. Maka kita kalau mau bertanya itu pilih-pilih mana yang kiranya bisa menjawab pertanyaanku dari orang-orang yang berilmu. Kemudian jangan marah kalau ulamanya bilang la adri. Imam Malik itu pernah ada satu penanya dari Andalusia, dari Spanyol. Kira-kira bawa 39 atau 40 lebih pertanyaan. Dia bawa permasalahan itu kepada Imam Malik di Madinah. Dia tanyakan. Di antara pertanyaan itu mungkin yang dijawab cuma dua atau berapa oleh Imam Malik. Kata yang bertanya, Imam Malik. Ente gak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kata dia, iya. Katakan kepada penduduk Andalus, Imam Malik gak bisa jawab. Mau apa? Memang nggak bisa jawab. Ini urusan agama nggak bisa pakai logika menurut saya. Enggak, dia nggak tahu nggak tahu jemaah. Dan begitulah ulama. Dan sekali lagi para pencerama itu subhanallah. Ada yang disebut khatibu. Khatibu Syam. Khatibu Damaskus. Penceramah Damaskus. Di sebuah kitab diceritakan. Tentang seorang penceramah. Yang dia ahli ceramah. Ceramah di masjid khutbah Jumat. Biasanya rumahnya rumahnya apa? Imam dan khotib masjid itu di sebelahnya masjid. Si suaminya ceramah. Ceramah tentang zuhud, tentang sedekah, tentang cinta akhirat. Kalian sedekahkan dari yang kalian cintai. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma Udahlah pokoknya semua tentang akhirat dan tentang bersedekah untuk hidup zuhud di dunia. Biasanya hari Jumat itu hari pesta. Istrinya masak macam-macam, masak kambing, uh, macam-macam sudah. Dia dengerin suaminya ceramah. Masya Allah. Suamiku berubah, Itu dia. Jadi orang yang zuhud. Akhirnya itu makanan disedekahkan sama istrinya. Selesai pulang suaminya ke rumah. Hat, mana makanannya? Datangkan ke sini. Makanan apa? yang biasa. Lu anak kira ente sudah berubah kata dia. Anak tadi dengar ente ceramah, ya suruh sedekah, suruh macam-macam. Eh, ante anak ini ceramah buat mereka, bukan buat ente. Jadi ya, Subhanallah jamaah. Ajak orang-orang yang memang ya sekedar ceramah itu hanya untuk mencari dunia, mendapatkan kedudukan hati-hati. Kita di masa yang banyak tukang ceramahnya, sedikit ulamanya. Di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani. Ra'aitu lailata usriya bi. Kata Rasul SAW pada malam Isra. Mi'raj Rasul SAW. Aku melihat. Rijalan tuqradu shifahum. Aku melihat subhanallah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Aku melihat lelaki-lelaki yang lidahnya itu dipotong-potong. Bimaqarid minna. Dengan gunting-gunting dari api neraka. Fakultu man haula iya Jibril. Siapa mereka wahai Jibril? Qala al-khutaba'u min ummatika. Tukang-tukang ceramah dari umatmu. Ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala yaqilun. Mereka tukang-tukang ceramah dari umatmu yang menyuruh orang berbuat kebajikan, melarang mereka dari kemungkaran, tapi mereka lupa dengan diri mereka sendiri Sedangkan mereka membaca Al-Quranul Karim. Apa mereka nggak mikir? Subhanallah Kita benar-benar berhati-hati dalam urusan ini. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Inna rajula la yuladu aliman, wa innamal ilmu bitta'allum." Orang itu tidak dilahirkan langsung alim, nggak ada. Lahir langsung hafidul Quran, Lahir langsung bisa umpamanya semua bahasa. Nggak ada. Wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Berusaha dan berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada di masyarakat kita. nggak tahu di Madiun ini. Dulu saya ingat punya teman SD. Saya mondok. Dia juga mondok. Pulang liburan jangan ngomong. Fik. Belajar bahasa Inggris. Di mana katanya? Di Probolinggo apa di Pasuru? Pasuruan insyaallah. Telung dino pinter bahasa Inggris. Tiga hari bisa bahasa Inggris. Enak itu. Iya. Nanti dibaca-bacain sama gurunya langsung bisa bahasa Inggris. Masya Allah. <laughs> Kalau gitu tutup kursus-kursus itu. Bahasa Inggris. Oh iya, akhirnya dia berangkat pulang sampai sekarang nggak bisa bahasa Inggris cuma. Nggak jamaah Belajar ilmu itu dengan belajar. Ada orang yang mau dulu istilahnya apa? Bim salah bim. Ah, set langsung pinter nggak ada al ilmu bintalu. Jadi kita pun datang ke pengajian. Ibnu Mas'ud mengatakan kun aliman au mustami'an au au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi. Jadilah engkau orang yang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadilah orang yang muta alim yang belajar. Kalau nggak bisa, jadilah orang ketiga, mustami'an, jadi pendengar, pendengar setia. Apa bedanya muta alim sama mustami? Di majelis kita ini ada dua. Ada muta alim ada mustami. Apa bedanya? Anak kasih hadiah. Masya Allah. Antum masuk yang mana? Masya Allah. Sabar. Iya betul kata beliau ini. Kalau muta'alim itu yang datang bawa catatan gitu ya. Dicatat. Yang poin-poinnya dia catat. Itu muta'alim. Kalau mustami itu pendengar sejati. Dia dengarkan. Ah, itu masuk yang mana? Mustami gitu kan. Tapi alhamdulillah di sini ya sebagian mustami, sebagian muta'alim. Wala takunir rabi. Jangan jadi yang keempat. Nggak alim, nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan. Ya Jadi orang bodoh akhirnya. Maka alhamdulillah kita datang pengajian masya Allah. walau turun antum tidur di tempat ini jamaah masih dapat berkahnya Ustaz. Di sini malaikat-malaikat Allah turun rahmat Allah, turun sakinah, turun ketenangan nazirat alaih mustakina. Orang yang datang ke majelis ilmu itu sakinah akan turun. Buktinya apa? Antum lihat kalau khutib Jumat itu, masya Allah, ceramah dengan semangatnya, jamaahnya sakinah itu. Oh, nggak bisa itu di tempat maksiat nggak bisa jamaah. Antum lihat kalau di kafe-kafe ada yang bisa tidur di sana? Nggak bisa. Tapi bukan sakinah itu, ketenangan, bukan ngantuk ya. Sebagian orang ente kalau nggak bisa tidur pengajian. Bismillah. Bukan. Ya. Sakinah di situ kita bisa tenang ya, hati tentram ya subhanallah mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul SAW. Nah, itu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan beliau mengatakan ta'allamul ilma qabla an yuqba. Beliau mengatakan kepada para tabi'in, Kalian belajar ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Wa qabduhu ayyadhaba ahlu dan diangkatnya ilmu itu dengan matinya para ulama. Hati-hati. Wa iyyakum wa watta'ammuq wal bid'ah wa alaikum bitta'tib. Kata Ibnu Mas'ud ketika dia ngasih orang belajar, kau belajar sebelum ulamanya pergi itu, sebelum mereka mati, kau belajar sama mereka. Ini ucapan kepada para tabi'in supaya belajar kepada ulama-ulama senior dari para sahabat. Hati-hati kalian jangan berlebih-lebihan, jangan keras-kerasan, jangan ekstrim. Kalian ikutin yang dulu. Ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutin para sahabatnya. Udahlah jangan macam-macam bikin ibadah ini itu. Enggak usah. Kita lihat berbagai macam toriko, cara ibadah di Indonesia berbagai. Subhanallah. Saya dapat kiriman jemaah ya, solat. Orang solat ini. Kiriman video itu 40 detik cuma. Mereka bisa solat 4 rakaat. Sud, sud, Masya Allah, anak lihat. Bener apa ini? Film mana ngomong? Bener di sebuah musola. Itulah ajaran aja hati-hati. Belajar itu jangan sembrono. Jangan sembrono ngaji. Nanti kita akhirnya ya ikut aliran yang macam-macam. Kita lihat yang disampaikan gurunya. Qala Allah, qala Rasulullah. Perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan para ulama, perkataan para sahabat. Perkataan Imam Syafi'i, Imam Malik. Kemudian Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad. Ah, insya Allah ini benar. Kalau rujuknya ke sana. Tapi kalau sudah dalam ceramah, menurut saya, wah, menurut saya ini repot kalau ini menurut saya. Tapi kalau dia mengatakan afwan, anak nggak tahu ilmunya, ya insya Allah kita ikutin ulama-ulama yang seperti itu. Para jamaah, berapa menit lagi? Hmm? Tafadhal. Ya, masih ada beberapa perkataan Ibnu Mas'ud Beliau mengatakan rajulun li Abdullah bin Mas'ud. Pernah seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Allimni kalimatin jawami'a mawani'a." Wahai bin Mas'ud, sampaikan kepada aku nih, ajarkan kepada aku beberapa perkataan yang sedikit tapi ngumpulkan semuanya. Ucapannya gak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak tuh ngafalinnya susah. Tapi sedikit tapi artinya apa ya? Padat dan berisi. Apa kata Nabi Mas'ud? La tusyrik billahi syai'an. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wasiat Ibnu Mas'ud kepada orang ini seperti wasiat Luqman kepada anaknya wasiat pertama Lukman kepada anaknya apa? Ya bunayya La tushrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik hati-hati. Banyak orang mengatakan, Ngapain? Itu syirik, ini syirik. Mana yang tidak syirik? Banyak yang tidak syirik. Makanya kita harus belajar. Jangan sampai kita melakukan tindakan perbuatan syirik, kita nggak tahu kalau itu syirik. Seperti orang-orang Islam Ketika dia bikin sesajen-sesajen pada malam satu syuro ya. Kemudian dia taruh di satu tempat ya. Syirik apa tidak jamaah? Oh enggak saat ini cuma tradisi. Iya tradisi ini tradisi kesyirikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperangi itu tradisi. Yang diperangi Nabi itu tradisi. Islam datang tradisinya orang-orang musyrik apa? pakai jimat ya. Mereka percaya sama pohon, naruh senjatanya dikeramatkan itu taruh di pohon. Pokoknya dia apa-apakan mereka. Itu tradisi mereka. Minta kepada patung-patung itu tradisi mereka. Maka orang-orang kafir itu kalau ditanya, ente kenapa nyembah-nyembah ini? Apa jawaban mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Dari dulu embah kita, nenek moyang kita kayak gini. Tradisi. Ya itu ucapan semua. Kaum-kaumnya Nabi yang Nabi berdakwah agar mereka meninggalkan kesyirikan. Jawabannya selalu sama. Nenek moyang kita. Tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Melestarikan. Ya kalau adat istiadat yang bagus dilestarikan. Karena Islam itu menerima kebaikan-kebaikan. Tapi yang bertentangan dengan Islam jangan dilestarikan. Subhanallah jemaah. Itu nasihat pertama. Wazul ma'al Qur'ani haitsuzal. Bergeraklah engkau bersama Al-Qur'an di mana Qur'an itu bergerak. Artinya apa? Di Al-Qur'an dikatakan jangan-jangan. Perintah lakukan. Kita mengikuti Al-Qur'an Karim, imam kita. Al-Qur'anul Karim. Wa man ja'aka bil batil faruddahu wa in kana qariban habiban. Barang siapa yang datang kepadamu membawa kebatilan, tolak dia. Walaupun orang itu orang yang kau cintai, kerabatmu, tapi dia menyampaikan kebatilan, tolak jangan. Karena al-haq lebih kita cintai daripada kebatilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Mas'ud mengatakan tentang urusan lisan. Wallahi alladhi la ilaha hu ma ala al ardi shay'un ahwaj min ila tuli sijnin al lisan. Enggak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih harus dipenjara lebih dari lisan kita. Harus dipenjara lisan kita itu. Karena yang membuat orang masuk neraka itu kebanyakan apa? Hasil itu alsinatihim. Hasil ucapan dia. Maka usahakan ketika kita mau ngomong mikir. Subhanallah saya kadang kala menyampaikan sesuatu. Setelah itu ya Allah kok ngomong itu ya. Itu gak bisa ditarik ya mak. Lebih baik jangan diomongin. Karena kalau sudah keluar udah lepas. Maka hati-hati. Ada orang yang berucap ucapan yang dia tidak memperhatikan ucapan itu. Ya, diremehkan. Ternyata dengan ucapannya itu dia masuk ke neraka jahanam 70 tahun masuk ke sana jemaah. Gara-gara ucapan dia yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan lisan kita, jaga omongan kita. Kalau kira-kira kurang bermanfaat, ya diamlah kita. Ibnu Mas'ud dalam urusan lisan mengatakan, "Lau sahirtu min kalbin, la khasyitu an akuna kalban." Kalau aku menghina anjing, aku takut aku jadi anjing. Kata dia. Dari omongan itu. Apa katanya orang Jawa? Mandi. Apa? Mandi ya. Manjur. Ucapanmu itu manjur. Hati-hati Ada orang yang mendoakan anaknya kepada keburukannya. Eh mudah-mudahan kau seperti ini. Jadi itu seperti itu nantinya. Hati-hati. Jadi kalau ada orang menghina orang lain, bakalan tumbalik sama dia omongan itu. Maka kita harus hati-hati dengan omongan kita. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan laisal ilmu bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyak riwayatnya, bukan dengan banyak hadisnya, walakinnal ilma al khasyyah. Tapi yang disebut ilmu adalah rasa takut dan ketakwaan kepada Allah. Itu ilmu. Kalau sekedar banyak hadisnya, banyak orang tinggal ngafalin. Bahkan orang kafir ada yang hafal Al-Quran. Ada. Antum tahu sama yang namanya? Di Indonesia, orientalis, senok hogron. Orang Belanda tuh. Hafal Quran. Bayangkan sama. Tapi ilmu itu bukan dengan banyak hafalan, banyak riwayat. Tapi ilmu adalah yang mewariskan rasa takut kepada Allah karena Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya siapa? Para ulama. Ulama itu ya itu kalau ulama itu takut sama Allah, oh ini berarti ilmunya benar tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhallah la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama dengan tujuan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka kita tahu belajar ilmu ini bukan untuk dunia, untuk mewariskan ketakwaan dan rasa takut kepada kita. Kemudian sebelum yang terakhir. Ibnu Mas'ud berkata, "Idza sami'ta Ya ayyuhalladzina amanu apabila engkau mendengar di Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak dengarkan Jadi kalau kita baca Al-Qur'anul Karim kemudian sampai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu oh ana dipanggil cari terjemahannya cari berhenti karena ketika ya ayyuhalladzina amanu kita orang beriman, maka kita dipanggil. Sering kita lewat ya ayyuhalladzina amanu. Orang baca Al-Qur'an sampai hatam ya ayyuhalladzina amanu, tapi nggak pernah apa bahasnya Nggak pernah ngeh. Nggak pernah apa tuh? Nggak mudeng. Masa nggak mudeng. Nggak respect gitu dia. Ya, enggak nggak respect tuh. Ada apa ya ayyuhalladzina amanu? Kau dipanggil. Ketika ya ayyuhalladzina amanu kita ini dipanggil. Berhenti kata Ibnu Mas'ud. Ketika ada ya ayyuhalladzina amanu dengarkan tuh. Fa imma khairun tu'mar bihi wa imma syarrun tunha anhu. Di situ ada kebaikan yang engkau diperintahkan untuk mengamalkannya atau keburukan yang kau harus meninggalkannya. Jadi ingat kalau lewat ya ayyuhalladzina amanu baca terjemahannya. Enggak punya terjemahannya tanya sama ustaz, ustaz Anak baca di Al-Quran nggak punya Quran terjemahan. Ya ayuhalladzina amanu. Apa contohnya? Apa jemaah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Banyak tuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali disebutkan di Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu? Anak kasih bingkisan istimewa buat para pencari kebenaran, masya Allah jamaah. Nah pertanyaannya berapa kali ya ayuhalatina amanu disebutkan di Al-Quran. Nah nggak pernah ngitung kan tuh. Sekarang nggak perlu ngitung sudah tinggal ditulis di apa Syekh Google maksudnya. Syekh Gogol. Belum jadi Syekh. ada dimarahin sama Ustaz dulu. Ketika tanya, Syafiq, ente dapat dari mana? Min aina akhadta hada? Ana ngomong, min Syekh Google Ah, Google sara Syekhan. Kata dia, Google jadi Syekh. Kata dia, oh Syekh. Nah, dari Google saja kita ngomong. Nah, bukan Syekh Google Jangan disebut Syekh langsung. Nah, berapa kali ya ayyuhalladzina aman? Jamaah. Hah? Berapa? Berapa? Empat. Masya Allah. Jauh antum. Jamaah. Anak tadi baru ngeliat. Sama baru anak ngeliat. Anak lihat di Maktabah Syamilah itu disebutkan 89 kali. Jadi hadiahnya buat anak insya Allah. Ustaz boleh kan buat anak insya Allah. Barakallahu fikum. Iya, kalau lewat ya ayyuhalladzina amanu, ibu-ibu di rumahnya baca Quran ya ayyuhalladzina amanu, berhenti kasih tanda. Bismillah. Al-Qur'an itu surat cinta Allah kepada hamba-hambanya. Allah memulai Al-Qur'an itu dengan cinta dan kasih sayang. Allah memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu mulainya Al-Quran. Dengan nama Allah Ar-Rahman. Yang maha pengasih, yang begitu luas rahmatnya. Ar-Rahim. Yang begitu, Masya Allah, dalam. Cinta dan kasih Allah subhanahu wa Kita kalau dapat surat dari orang yang kita cintai. Kemudian suratnya pakai bahasa Inggris. Kita akan cari orang nerjemah. Dan itu terbukti. Ada seorang Bangladesh di Medina dapat surat dari pembantu Indonesia. Pembantu melemparkan surat. Kan nggak boleh turun tuh pembantunya. Pakai bahasa Indonesia. Allah. Dia cari orang Indonesia. Wow. Tarjim, tarjim. Terjemahkan kata dia. Masya Allah. sama Dia cari orang. Ketika dia merasa yang mengirim itu orang yang cinta sama dia. Ini bukan masalah Oh berarti pacaran boleh Ustaz. Enggak, enggak boleh cuma Cuma saya ingin menjadikan bukti orang kalau cinta itu ketika mendapatkan surat dari kekasihnya dan dia tidak paham, dia akan cari penerjemah. Dia ingin tahu apa isinya di sini ini. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang dia Rahman, Rahim, Wadud, Karim, subhanallah. Maka tolong kalau lewat ya ayyuhalladzina amanu berhenti. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan Lau ta'lamuna dhunubi ma wati'a aqib Kata Ibnu Mas'ud, kalau kalian tahu dosa-dosaku, nggak bakal ada yang ikut di belakangku, kata Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu, bagaimana dengan kita? Ustaz, habis ceramah banyak yang ikut. Kenapa? Karena nggak tahu sama dosa-dosanya Ustaz. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kalian tahu sama dosaku, nggak bakal ada yang ikut di belakangku wala hasaitumut turaba ala ra'si. Pasti kalian semua akan ngambil pasir dilemparin aku dengan pasir. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu. Wala wajidtu anna Allah ghafara li dhanban min dhunubi. Aku ingin Allah itu mengampuni dosa-dosaku. Satu dosa Allah ampun dari dosa-dosaku. Wa anni du'aitu Abdullah ibn Rautha. Aku dipanggil Abdullah anaknya kotoran. Gak apa-apa. Subhanallah. Asalkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin berilmu jemaah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu dengan Abu Bakar sedih, Bagaimana ibadah dia? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lauzina imanu Abi Bakrin bi imanil ummah, la rajaha imanu Abi Bakar." Andai kata imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan keimanan umat, pasti lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Subhanallah. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar agar berdoa di akhir solatnya selesai tasyahud apa? Rabbi inni tu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru illa anta. Abu Bakar diajarin doa minta ampun. Bagaimana dengan kita? Subhanallah jamaah betapa banyak dosa kita dan kita merasa sudah menjadi orang yang begitu baiknya ketika Ibnu Mas'ud mau meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Utsman bin Affan datang menjenguk Abdullah bin Mas'ud. Utsman mengatakan, "Mimma tashtaki?" Apa yang engkau adukan? Yang engkau keluhkan apa? Biasanya dokter kalau tanya, keluhannya apa? Utsman tanya, keluhanmu ini apa? Kata Ibnu Mas'ud, zunubi. Keluhanku dosa-dosaku yang aku keluh. Fama tashtahi. Terus apa yang kau inginkan? Ibnu Mas'ud mengatakan, rahmat Rabbi. Yang aku inginkan sekarang rahmat Tuhanku. Qala, ala amurka bi tabib. Mau nggak engkau aku panggilkan dokter? Supaya datang. Apa kata Ibnu Mas'ud? At-tabibu amradani. Zat yang menyembuhkan. Dialah yang membuat aku sakit. Dia Rob. At-tabib dia katakan dia sebut at-tabib. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan kesembuhan. Dialah yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang buat aku sakit. Gak perlu kau panggil dokter. Qala ala amuruka bi apa? Kau mau nggak aku kasih apa? Apa yang kau inginkan mau dikasih? Qala la hajat li fihi. Aku nggak perlu sama itu. Makasih banyak kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian meninggallah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Semoga kita yang hadir di tempat ini bisa mencontoh sedikit dari banyak nasihat-nasihat Ibnu Mas'ud paling enggak ya 30% lah kita ikuti nasihat Ibn Mas'ud, kita tambah, kita tambah, dibaca lagi, baca sejarah para sahabat ya, supaya keimanan kita ini tambah jemaah. Hadza wallahu alam sawab. Apabila yang Anda sampaikan itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari diri Anda sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Nah, bismillah. Ustaz terkait dengan perkara lisan. Mohon nasihat jika kita diribah orang lain karena perbuatan buruk kita sendiri terhadap orang itu. Anak ucapkan syukron jazakumullah khair dari ikhwan Nganjuk, Masya Allah, Barakallah fiqh. Kalau kita diribain orang lain karena perbuatan buruk kita, maka kita harus memperbaiki diri kita. Dan ingat kita ini nggak boleh ngibahin saudara kita, dia berbuat buruk. yang kita melihat kekurangan-kekurangan dia, kemudian kita ribain dia nggak boleh. Kalau kita melihat dia punya kesalahan, kita kasih nasihat. Karena akhirnya kalau kita ribain kita, kita dapat dosa. Awalnya dia yang punya dosa sama kita, akhirnya kita yang berdosa. Orang itu boleh mengibain orang lain dalam rangka melaporkan orang itu kepada pihak yang berwajib. Kita datang melaporkan orang itu, Lalu boleh mengibain orang lain itu dalam rangka kalau ada yang meminta fatwa. Ustaz, suami anak itu seperti ini, seperti itu. Gimana solusinya? Boleh. Kemudian apalagi ibah yang boleh? Kalau ditanya, Ustaz, anak mau menikahkan putri anak sama Fulan. Gimana Fulan? Fulan? Masya Allah. Kalau pengajian anak sering hadir, cuma sering tidur di tempat pengajian seperti itu. Boleh ngomong itu nggak? Boleh. Itu termasuk ngasih tahu dia tentang fulan ini gimana seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Ya antum bersabar dan antum harus memperbaiki diri kita, diri sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi." Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada aku kekurangan-kekuranganku. Kesalahan-kesalahanku. Jangan marah sama orang itu. Terima kasih. Terkadang kalau ada orang yang mengkritik kita, yang memburukkan kita, kita mengatakan, oh hasut dia sama anak. Iri sama anak. Jangan. Kalau kita dikritik sama orang, kumpulkan tuh kritikan-kritikan dia. Kalau dilemparin orang sama batu, Marola mengatakan kumpulkan tuh batu-batu untuk membangun rumah masa depan kita. Eh. Bismillah. Karena kita bisa memperbaiki diri kita dengan dengan kritikan orang lain. Kita kalau sama teman sendiri, teman kita itu selalu menganggap kita baik, jamaah. Ente oh masya Allah ente nggak ada orang lebih baik dari ente. Selalu seperti itu. Tapi cari omongan dari musuh-musuh kita. Itu omongannya benar. Karena dia akan tahu mana kesalahan-kesalahan kita. Dipreteli kesalahan-kesalahan kita itu mas. Maka dengan itu Alhamdulillah. Ada yang mengkoreksi kita. Itu jadi ladang kebajikan buat kita insyaAllah. Barakallahu fikum. Ustaz, Assalamualaikum. Saya seorang istri yang ingin bercadar. Sedangkan suami saya mengizinkan, tapi ibu saya melarang. Apa hukumnya dan bagaimana sikap saya? Baik. seorang istri itu sudah diserima, diserah terimakan oleh orang tuanya kepada suaminya. Bapaknya itu udah ngomong zawajtuka wa angkah tuka binti. Nih, ambil anak saya. Jadi ketika itu anak harus taat kepada siapa? Kepada suami di sini. Tapi dalam masalah seperti ini, ingat ibunda kita, dia itu Kenapa dia tidak menyetujui mungkin putrinya memakai cadar? Dan masalah cadar ini kita tahu masalah hukumnya. Para ulama ada beda pendapat di sana. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan itu sebuah fadilah, sebuah keutamaan seorang bercadar dan istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercadar ya. Maka sampaikan kepada ibundanya dengan cara yang halus, umi minta tolong mi, anak ini kepingin seperti itu. Rayu ibundanya dan Bismillah. Lalu pakai cadar itu insyaallah mudah-mudahan ibundanya meridai dan sebagai seorang ibu ya lihat kalau anaknya ingin berbuat baik bismillah kalau anaknya berbuat jahat boleh dilarang tapi ketika dia berbuat kebajikan fabel namun jangan sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar di keluarga ya barakallahu fikum Assalamualaikum. Bagaimana cara menjaga ilmu yang bermanfaat bagi hati dan badan. Karena hati, karena setiap habis pulang pengajian, ilmu yang bermanfaat itu dikit demi sedikit hilang. Betul jamaah. Makanya nggak ada antum datang kajian pulang langsung jadi ulama itu nggak ada. Besok datang lagi tuh. Seperti tadi baterainya HP subhanallah antum lihat. Semakin canggih semakin cepat drop. Coba yang kuno-kuno, masya Allah antum, HP kuno itu seminggu nggak perlu dicas. Betul. Sekarang antum zamannya sudah. Antum dari masjid ini masya Allah ngelihat sahib-sahib yang bertakwa semua ngelihat iman bertambah. Keluar rumah, keluar masjid lihat perempuan-perempuan di jalan. Itu meretelin itu, merotoli. Gitu. Balik lagi ke masjid, tundukkan pandangan, datang lagi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya untuk menjaga ilmu kita itu tadi baca Al-Qur'an terus istighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bismillah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan suami. Ana memutuskan untuk mengundurkan diri dari PNS. Mohon nasihat supaya ana lebih yakin dan bisa istiqamah. Syukran. Bismillah, ana izin minum dulu. Nah, ingat bahwa yang wajib memberikan nafkah dalam keluarga adalah suami. 100% kewajiban memberi nafkah itu suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din Wadima anfakumin min amwali. Itu pemimpin suami jadi pemimpin itu karena karunia Allah dan karena dia memberikan nafkah. Jadi ketika seorang lelaki menikah, udah kalau dulu yang ngasih nafkah bapak ibunya nih, sekarang suaminya yang wajib memberikan nafkah. Jadi ketika seorang istri sudah menikah, sudah. Kalau memang suami yang memberikan nafkah, bismillah. Taati suaminya, cari surga. Kita taat kepada kita meninggalkan pekerjaan kita nih karena taat kepada suami. Suami tidak mau dan suami minta kepada istri agar mendidik anaknya. Bismillah. Insya Allah Allah akan berkahi. Jangan berpikir, jangan berpikir. saat nanti saya kalau diceraikan suami nggak punya pekerjaan. Subhanallah. Orang menikah jangan berpikir cerai. Terkadang orang tua itu nyuruh anaknya sekolah, nak kau harus sekolah tinggi nak, kau harus bekerja nak. Nanti kalau diceraikan sama suamimu kau sudah punya pekerjaan. Kawin belum? Kawin belum sudah dipersiapkan untuk cerai. Di situ ketika seorang istri punya pekerjaan biasanya lebih mudah pisah dengan suaminya. Karena dia mengatakan nggak apa-apa, anak pisah, anak bisa cari makan sendiri. Subhanallah jamaah. Kehidupan rumah tangga ini saling melengkapi. Saling melengkapi. Gak bisa suami jadi istri, istri gak bisa jadi suami. Maka tugasnya udah beda-beda. Kalau sekarang ada yang mengatakan gender itu para penggiat gender, aktivis gender ya, yang mengatakan ketika wakil presiden kita Bapak Yusuf Kala hendak memberikan dua jam bagi wanita hamil atau wanita menyusui agar dia boleh telat ke tempat kerjanya. Itu ditentang oleh para aktivis gender. Kata dia apa? Oh ini termasuk diskriminasi terhadap wanita. Emangnya didik anak itu tugasnya perempuan aja? Tidak, suami juga bertugas didik anak. Iya betul. Tapi udah dibagi-bagi tugasnya. Tugasnya suami itu memberikan nafkah. Istrinya ini dijadikan ratu, bukan dijadikan kuli, bukan dijadikan penjaga toko. Subhanallah. Terkadang ada wanita-wanita yang dikatakan, Masya Allah wanita ini bekerja. Kerjanya di hotel atau di restoran. Apa kerjanya? Mana ingat Ustaz Zainal Abidin dia cerita. Kerjanya cuma bukakan pintu. Ha, ah, monggo. Nanti datang tamu lagi. Monggo. Sampai berpuluh-puluh tahun bisanya cuma Monggo. Oh kerja saya apa? Monggo kerjanya. Dia berpikir orang kalau di rumah itu tidak bekerja. Dusta. Dusta. Bagaimana seorang istri yang jadi ibu rumah tangga tidak dikatakan bekerja itu satu kebohongan. Dan ini kedoliman kepada para wanita. Mereka tidak menghargai. Tanyakan kepada umat. Bagaimana Imam Syafi'i bisa menjadi imam? ibunya. Kita tanyakan presiden-presiden yang jadi presiden. Kemana ibunya? Ibunya yang menyiapkan anaknya. Jadi kembali kepada urusan mereka wanita-wanita itu. Wanita itu kesian jamaah. Ketika dia harus bekerja di luar. Pulang ke rumah masih harus ngurusin anaknya. Gak mungkin si suami nyusuin anaknya gak mungkin. Gak mungkin. Perempuan kerja di luar jadi PNS ketika hamil nggak mungkin gantian sama suaminya. Mas, aku kesel mas. Iya gantian hamilnya nggak bisa. Maka di sini rahmat buat para wanita tugas memberikan nafkah itu kepada suami. Wajib suami. Ketika suami tidak memberikan nafkah nih, si istri boleh minta cerai. Ketika si suami tidak ngasih nafkah. Maka perlu hati-hati. Jadi tadi ini wanita insya Allah dengan engkau berhenti dari PNS ini. Kalau memang harus ngurusin anak dan taat kepada suami. Katakan sami'na wa ato'na. Dan Rasul SAW pernah ditanya. Siapakah wanita yang paling baik? Kata beliau. Allati idha nabarta ilaiha sarratka. Yang kalau kau memandang dia. Sejuk hatimu. Baik karena kecantikannya Baik kecantikan asli atau kecantikan bukan palsu ya dengan dia bersolek, berdandan ya. Itu bikin suaminya senang dengan pakaian-pakaian yang indah. Wa iza amartaha ata'atka. Kalau disuruh tuh perempuan taat. Wa iza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kalau kau sudah kalau kau sedang tidak di rumah, maka dia akan menjaga kehormatan dirinya dan hartamu. Itulah wanita yang paling baik jemaah. Dan insya Allah dunia ini jangan takut ya. Rizki Allah akan turun. Nah, ini Ustaz, kalau bacaan simaan Al-Quran dikirimkan pada arwah yang sudah meninggal, apakah ada tuntunan dari Rasul? Sau. Nih, sau gak ada tuntunannya jemaah. Kalau nulis jangan nulis tahu, tulislah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Di sini ada dua madhab para ulama. Al-Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai. Karena tadi Nabi tidak mengajarkan. Nabi mengajarkan sedekah, menghajikan orang yang sudah meninggal dunia, mengumrohkan, berkorban. Iya ada tuntunannya. Tapi untuk membaca Al-Quranul Karim tidak ada tuntunannya. Maka Al-Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai. Tapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan Syekh Uthaymin, Syekh bin Bas mereka berpendapat sampai. Tapi perlu diketahui, tidak dengan ritual yang macam-macam, tidak. Ritualnya itu nggak ada contohnya. Ya kita umpamanya, menurut mereka ini seperti ini contohnya kita menghadiahkan kita baca Al-Quran, baca Al-Baqarah. Ya Allah, baca sendiri. Tanpa ritual macam-macam, hitungan hari, hitungan tahun, bulan, enggak. Kita hadiahkan itu menurut mereka sampai. Tapi kalau dilihat dari kekuatan dalil para ulama ini, dalil Al-Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai itu lebih kuat. Lebih kuat karena memang Nabi tidak pernah mencontohkan. Itu adalah amalan yang paling ringan. Yang nggak bisa baca quran kemudian dihadiahkan? Maka dengan seperti itu, ya lebih baik kita tidak mengamalkannya. Ini untuk menghadiahkan bacaan kita. Saat selama ini kita tahu nggak sampai. Nah, memang ada pendapat di antara ulama itu bukan dengan acara ritual yang macam-macam ya, sekedar membacanya. Tapi kalau sudah dengan ritual-ritual ya hukumnya nanti sesuai dengan ritual-ritual itu hati-hati sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ikut yang dulu. Bagaimana para sahabat? Apakah mereka menghadiahkan? Apakah Nabi juga menyuruh kalau tidak? Sudah, nggak usah diamalkan. Ketika ada perselisihan antara para ulama, alaikum bisunnati. Sudah sunnahnya Nabi gimana? Enggak, enggak sudah. Supaya kita lebih aman. Wallahu alam bisawab. Jika saya jadi orang tua yang dalam pemeliharaan penjagaan anak, bagaimana cara saya supaya anak tetap supaya anak supaya oh jika saya jadi orang tua yang dalam pemeliharaan penjagaan anak ya bagaimana cara saya supaya anak tetap ikhlas sabar senang merawat saya saya khawatir ia tidak sabar takut durhaka subhanallah nih ya, ini orang tua Walaupun dia sudah tua, tetap sayang sama anaknya jamaah. Dia takut anaknya durhaka. Itu orang tua. Orang tua ketika sudah sepuh, dititipin anak kita, anak cucunya dia, disuruh gendong gitu kan. Orang tua itu masa akan nolak? Akan nolak. Dia akan gendong. Padahal dia sudah capek gendong kita. Masih kita titipin anak kita, ibu kita suruh gendong kita. Anak kita, Subhanallah. Zalim kita jemaah. Udah capek dia gendong kita cukup. Ya. Sudah biar istri kita yang gendong anak kita atau kita yang menggendong kita. Bagaimana supaya anaknya ini ikhlas ya? Ya berusaha untuk tidak meminta yang macam-macam kepada anak. Berusaha untuk menghibur dia, mendoakan dia selalu ya Katakan kepada anak kita, puji dia, jazakallah khair nak, makasih banyak nak, kau sudah ngerawat bapak, ngerawat ibu. Terus mudah-mudahan dengan seperti itu anaknya akan ikhlas, kemudian kita akan nak, mudah-mudahan anak-anakmu akan berbakti kepadamu nanti nak. Mudah-mudahan surga jadi tempatmu, insya Allah anak kita akan akan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaan terakhir. Membayar lebih dari harga barang adalah sunnah Nabi. Membayar lebih dari harga barang adalah sunnah Nabi. Hak siapakah kelebihan harga yang diterima karyawan? Hak pemilik toko atau hak karyawan? Kalau dia kerja sebagai karyawan dan sudah mendapatkan gaji, itu haknya siapa? Pemilik toko. Karena kita sudah mendapatkan gaji. Seperti para pegawai negeri yang dia dapat sogokan-sogokan atau apa, kembalikan kepada negara. Terkadang dia susah menolak kan. Kasih duit. Nah, nah, anak ikhlas lillahi ta'ala ngasih ente, ente bantu anak. nam anak sudah dapat gaji. Nanti ambil. Kalau enggak duitnya itu kasihkan ke negeri kita. Hadza wallahu alam bisawab Sekali lagi apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dari diri Anda sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.